Kemudian juga pembahasan secara detail tentang apa yang dimaksud dengan as-sunnah dengan makna al-hadis. Maka kita akan masuk kepada pembahasan makanatus sunnah ay makanatul hadis fil Islam kedudukan hadis di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak firman-Nya dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak sabda-sabda beliau menyebutkan tentang betapa tinggi derajat al-hadis. Sehingga tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk berpaling dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan barang siapa yang meninggalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kafir, dia akan kafir ketika meninggalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mustahil seorang akan beragama Islam dengan baik, dengan benar, ketika dia bersikukuh dengan ucapannya, saya akan berpegang teguh dengan Al-Quran saja. Mustahil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang menunjukkan kedudukan sunnah Nabi SAW yakni hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Islam yang pertama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah al hadis sama kedudukannya dengan Al-Quran sebagai wahyu Allah ini al hadis sama kedudukannya dengan Al-Quran sebagai wahyu Allah iya harus kita yakini ma'asyiral muslimin. Sebagaimana Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Demikian pula hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan Rasul, perbuatan-perbuatan Rasul. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang melihat betapa tingginya derajat hadis ini. Karena sebagaimana Al-Quran adalah wahyu, hadis juga apa? Wahyu. Ya. Dalilnya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat yang ketiga dan keempat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yang tiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman wama yang tiku 'anil hawa dan tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat dari hawa nafsunya, bukan hawa nafsu, yang merupakan sumber ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan. Iya. Wahyu dari Allah. Jadi tidak seperti manusia biasa yang pembicaraannya dipengaruhi dengan nafsunya, dipengaruhi dengan kepentingan pribadinya, dipengaruhi dengan lingkungannya, dipengaruhi dengan kemarahannya. Kan demikian ya. Kalau manusia itu bicara sedang marah berubah sudah. Yang tadinya teratur, tadinya baik, kasar, kaku, terpengaruh dengan kemarahannya. Terpengaruh dengan lingkungannya. Ya. Karena lingkungannya ini apa namanya? seperti ini, biru, maka dia mengatakan yang apa? biru. Lingkungannya apa namanya? putih, mengatakan putih. Lingkungannya warna hitam akan mengatakan apa? Hitam. Iya. Wabillahi taufiq. Rasul tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada sebuah kisah. Seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Amr ibnu As Sahabat ini sahabat yang sangat rajin mencatat semua ucapan Rasul. Iya. Kalau Rasul berbicara dicatat. Iya. Rasul berkhutbah apa catat semuanya. Yani apa yang beliau ucapkan beliau tulis semuanya. Ya. Sampai diakui oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala Abu Hurairah mengatakan tidak ada orang yang hadisnya lebih banyak dari aku kata beliau. Ya, kecuali Abdullah bin Amr bin as Karena beliau menulis, saya tidak menulis. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Suatu saat ada beberapa orang yang berkata kepada Abdullah bin Amr, "Wahai Abdullah, apakah engkau catat semua yang kamu dengar dari Rasul? Bukankah Rasul juga terkadang marah?" Ya. Ya. Apakah engkau juga tulis semua ucapan Rasul ketika beliau marah? Ya. Baik. Bisa dipahami tidak? Ya. Maka ketika itu sempat Abdullah bin Amr tidak menulis. Kemudian didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Amr memerintahkan kepada Abdullah bin Amr, "Wahai Abdullah bin Amr, tulislah semua yang kamu dengar dari aku. Semua yang keluar dari mulutku, tulis semuanya. Wallahi demi Allah, tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali hak, kecuali benar. Dalam keadaan beliau sakit, dalam keadaan beliau apa namanya? E, marah dalam keadaan semuanya hak, tidak ada yang apa? yang batin. Karena ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tiku 'anil hawa." In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Iya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara contoh yang lain yang menunjukkan sabda Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang keutamaan orang yang mati syahid. Beliau bersabda yang maknanya kurang lebih orang yang mati syahid itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya. Kemudian beliau terdiam sejenak setelah menyebutkan keutamaan mereka diampuni dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau terdiam sejenak kemudian tiba-tiba beliau mengatakan illa dain kecuali hutang kata beliau ya baru saja Jibril menyampaikan kepadaku ya. untuk menambahkan kalimat ini ya. jadi apa yang beliau ucapkan ini juga apa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan betapa pentingnya dan keharusan kita untuk berhati-hati dari masalah hutan. Ya. Baik, Kalau kita punya hutan, ya. Hendaknya kita mengambil hutang orang, yakni mengambil mereka dengan niat untuk mengembalikan. Ini yang paling penting. Karena kita hajat memang boleh. Bukankah Rasul juga meninggal dalam keadaan masih memiliki hutan, ya, dengan seorang Yahudi dan baju perang beliau apa namanya tergadaikan. Ya ini menunjukkan boleh, bukan suatu hal yang haram ada hajat, ada kebutuhan saat kita hutang. Namun ketika kita mengambil hutang, mengambil harta dari orang harus memiliki niat untuk mengembalikannya satu. Kemudian yang kedua harus ada upaya untuk kemudian apa? mengembalikannya. Karena betapa bahayanya masalah hutang ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan ini bisa mempengaruhi orang yang berjihad fisabilillah. Ya, yang mati syahid. Iya. iya. Wabillahi itu. Kemudian contoh yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Wahyu. Ya. Suatu saat ada seorang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada Rasul tentang keadaan saudaranya. Wahai Rasulullah, adik saya, saudara saya sakit perut ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, iskihi asalan. Beri dia apa namanya eh, on apa namanya asal eh, madu ya. beri dia minum madu ya. pulang sahabat ini kasih madu ternyata tidak sembuh kembali lagi pada rasulnya Rasulullah masih sakit ya Rasulullah sakit perut adik saya atau saudara saya kata Rasul iskihi asalan beri dia apa madu kembali lagi kasih madu belum sembuh lagi Kembali lagi kepada Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi Rasul mengatakan iskihi asalan dipertegas oleh Rasul beri dia madu. Ucapan beri dia madu ucapan siapa? Ucapan siapa? Rasul kan namanya. Ya. Dan ini hadis atau bukan? Hadis. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Kemudian Rasul mengatakan iskihi asalan beri dia madu. Sadaqallah, Allah benar wa kadzaba batnu akhik dan yang dusta adalah perut saudaramu ini yang mengucapkan rasul namun rasul menisbatkan kebenaran kepada siapa Allah sadaqallah betul Allah Subhanahu wa taala yakni rasul mengucapkan ini dari siapa dari Allah wahyu dari Allah sehingga rasul mengatakan sadaqallah Allah maha benar Allah benar yang beliau wahyukan ya dan yang dusta adalah perut saudaramu maka dia pun kembali ke rumah dikasih apa namanya madu, walhamdulillah sembuh. Ya. ya. Di sini ada dalil ya bahwasanya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kisah ini juga ada beberapa faedah yang penting yang terkait dengan masalah obat ya. Bahwasanya sesuatu memang betul itu obat. Namun untuk memberikan pengaruhnya ya tidak bisa langsung terkadang harus ada dosis ya, satu ya belum apa tanpa apa pengaruhnya. Dua juga belum ada tampak pengaruhnya. Tiga baru mulai ada apa? Tampak. Pelajaran penting dari hadis ini. Ya. Sesuatu itu jelas obat, ya. namun terkadang kelebihan dosis, terkadang kurang dosisnya dan seterusnya. Taib. Dan sebagai penutup yang pertama ini, Ikhwan, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, "Ala wa inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu." Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ala, ketahuilah sesungguhnya aku mendapatkan dari Allah Al-Qur'an." Diwahyukan oleh Allah apa? Al-Qur'an. Wa mislahu dan yang semisalnya, yang semisal dengan Al-Qur'an, ma'ahu bersama dengan Al-Qur'an. Berarti Rasul menyamakan antara Al-Qur'an dengan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani, sama dari sisi apa? Keduanya adalah apa? Wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahyunya Allah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan tingginya kedudukan Nabi atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah banyak sekali ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengikuti semua yang datang dari Rasul. Mengambil semua yang datang dari Rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengambil semua yang datang dari Rasul, bukan hanya Al-Qur'annya saja, tapi juga apa? Al-Qur'an dan hadis. Karena hadis itu juga datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dari orang lain. Iya. Wabillahi taufik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat yang ketujuh Allah mengatakan wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab Allah Subhanahu wa taala mengatakan wama atakumur rasulu fakhudhuhu dan semua apa yang datang dari rasul kepada kalian fakhudhuhu ambillah dia ya Coba jawab pertanyaan. Masing-masing menjawab pada dirimu. Apa yang datang kepada kita dari Rasul? Apakah Al-Quran saja? Tidak. Namun Al-Quran dan apa? Hadis. Di sini Allah tidak membedakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma atakumur rasulu fahuduhu dan semua apa yang datang dari rasul kepada kalian ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu dan apa yang dilarang oleh Nabi atas kalian tinggalkanlah. Iya. Wabillahi taufiq. Juga dalam ayat yang lain kita masukkan dalam poin yang kedua ini perintah Allah untuk apa namanya? mengikuti semua yang datang dari Rasul. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Kul, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kul, katakanlah wahai Nabi kepada manusia seluruhnya, in kuntum jika kalian betul-betul tuhibbunallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku." Ikuti aku ikuti keyakinanku, ikuti ucapanku, ya, ikuti muamalah yang aku lakukan, ikuti yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Al-Qur'an dan apa? Al-hadis. Demikian Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia seluruhnya, "Qul katakanlah, in kuntum allah jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku." dalam segala hal. Maka pahalanya apa? Yuhbitkumullah. Allah akan mengampuni kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga. Di antara yang menunjukkan kedudukan apa? Al-hadis. Al-hadis adalah bayan lil Quran wa tafsirun lil Quran. Al-hadis adalah bayan penjelasan bagi Al-Qur'an. Dan juga tafsir bagi apa? Al-Qur'an. Mustahil seorang akan memahami Al-Qur'an terlepas dari apa? Jika dia lepas dari hadis. Mustahil seorang akan mengamalkan Al-Quran kalau dia tidak mau mengamalkan hadis. Mustahil seorang akan meyakini dengan keyakinan yang benar kalau hanya mengambil Al-Quran saja kemudian meninggalkan apa? Al-Hadis. Mustahil. Karena fungsi dari Al-Quran adalah apa? Sebagai bayan, penjelasan dari Al-Quran, buat tafsir dan juga tafsir dari apa? Al-Qur'an. Wabillahi taufik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-44. <clears throat> Allah mengatakan Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzalna ilaika dzikr dan kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu az-zikr Al-Qur'an litubayyana linnas untuk engkau jelaskan kepada manusia. Ya. Al-Qur'an diturunkan kepada nabi. Dibacakan kepada manusia dan dijelaskan oleh Rasul maksud-maksudnya, tafsirnya. Ya. Tugas Rasul adalah menjelaskan Al-Quran Apa yang disebutkan dalam Al-Quran masih bersifat umum Kalau ada pengkhususannya disebutkan dalam hadis misalnya Atau dalam Al-Quran yang masih disebutkan secara mujmal global Disebutkan secara rinci dalam apa? Dalam hadis Ma'asyiral muslimin Rahimani wa rahimakumullah Disebutkan oleh para ulama di antaranya Al-Hafidh Abu Amr Ibnu Abdul Bar. Al-Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwasanya bayan, penjelasan dari Rasul terhadap Al-Quran itu ada dua jenis. Ini faedah. Ya. Bayan, penjelasan Nabi SAW terhadap Al-Quran ada berapa jenis? Ada dua jenis. Baik. Jenis yang pertama, bayannya Rasul, penjelasannya Rasul terhadap ayat-ayat yang masih bersifat mujmal, global tadi yang disebutkan dalam Al-Quran masih global disebutkan rinciannya ya dan ini banyak contohnya ya. betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih global seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus salah wa atuz zakah Rasul SAW menjelaskan ayat ini Allah hanya menyebutkan wa aqimus shalah tegakkanlah salat Apakah di dalam Al-Quran disebutkan tentang sholat subuh dua rakaat? Tidak. Apakah disebutkan dalam Al-Quran sholat duhur empat rakaat? Tidak ada. Dicari dari awal sampai akhir. Kemudian tentang sifat sholat. Diawali dengan takbiratul ihram. Apakah ada dalam Al-Quran? Diakhiri dengan salam. Apakah ada dalam Al-Quran? Kemudian bacaan-bacaannya. Bacaan yang sifatnya sunnah. Doa iftitah atau yang sifatnya rukun seperti surah Al-Fatihah. Apakah ada dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Iya. Oleh karena itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dahulu atau tadi kita bacakan bersama di depan Rasul mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku apa? Salat. Rasul mengatakan miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahus salat kunci salat adalah at-tuhur bersuci dan Rasul menjelaskan tentang bagaimana cara berwudu dengan lengkap bagaimana cara mandi dengan lengkap wa tahrimuha takbir dan yang mengawali salat sebagai pembuka salat adalah takbir wa tahlilu hat taslim dan sebagai penutupnya yang mengakhiri adalah apa? taslim, salam. Ya. Baik. Kemudian semua bacaan-bacaan salat. Ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Rasul jelaskan. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Ketika sujud ada bacaan, juga tidak ada dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam hadis. Oleh karena itu, ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi rahimahullah taala dalam kitab Al Madkhal Madkhalud Dalail dan juga dikeluarkan oleh Imam Al Khatib Al Baghdadi rahimahullah sebuah kisah ya. dari Hasan Al Basri seorang tabiin Al Hasan Al Basri meriwayatkan seorang sahabat yang bernama Imran Ibnul Husain radhiyallahu taala anhu ketika itu beliau sedang duduk bersama dengan murid-muridnya. Tiba-tiba ada seorang yang ada di situ ya, berdiri mengatakan, "Wahai Imran, tidak usah kamu sebutkan hadis-hadis Nabi SAW. Cukuplah engkau ceritakan kepada kami Al-Qur'an." Demikian. Persis seperti apa yang diucapkan oleh siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan ada orang yang seperti itu dan muncul sahabat masih ada subhanallah lalu bagaimana zaman ini sudah tambah menyebar penyakit ini ya. iya demikian dia mengatakan la tuhadditsuna illal Quran wahai Imran wahai sahabat Nabi Imran bin Husain jangan kamu menceritakan kepada kami kecuali Al-Quran saja tinggalkan hadis Taib Imran bin Husain menahan amarahnya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran. Ya, mencontoh baginda Rasul. Rasul juga mencontohkan. Dan dicontoh oleh para sahabat. Ya. Persis seperti seorang pemuda dulu. Ya. Ketika tiba-tiba berdiri di hadapan Rasul dari, dari belakang berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Luar biasa. Ya. Tapi Rasul tidak langsung memarahi atau tidak. Imran bin Hussein mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh Rasul, dekatkan orang itu kepada kita dekatkan dia. Maka mendekatlah orang ini ya. Seperti dulu Rasul memerintahkan orang yang berzina ini minta untuk berzina, dekatkan kepadaku. Ya. Kemudian Imran bin Husain mengatakan, "Wahai fulan, ya, makna hadis. Ya, kamu sholat dua rakaat, sholat empat rakaat dan seterusnya. Seandainya kamu dan orang-orang yang semacam dengan kamu mendapatkan tugas untuk membuka Al-Quran dari awal sampai akhir. Apakah engkau akan mendapatkan bahwasanya sholat duhur arba'an empat rakaat? Apakah engkau akan mendapatkan sholat asr itu empat rakaat? Apakah engkau akan mendapatkan sholat maghrib itu tiga rakaat? Apakah engkau akan mendapatkan apa namanya keterangan-keterangan ini semuanya? Ya. Kemudian juga kalau kamu baca dalam Al-Quran, apakah engkau akan mendapatkan bahwasanya to'af di Ka'bah itu tujuh kali to'af? Yang ada hanya perintah untuk apa? Tawaf. Wal yatawafu bil baitil atiq dan hendaknya kamu tawaf mengelilingi Ka'bah namun tidak disebutkan berapa kali tawaf. Tidak pula disebutkan dari arah mana, searah jarum jam atau apa? Berlawanan dengan jarum jam. Wallahi demi Allah, ya, kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Ya. Apabila itu seandainya manusia dipersilakan memikirkan diri sendiri, Sakarapi dewe, Ada yang tawaf satu kali, ada yang tawaf lima kali, ada yang tawaf tujuh kali, ada yang searah jarum jam, ada yang beralas jarum jam. Apa yang terjadi juga? Ya. Kacau balo apa yang terjadi di Ka'bah itu. Ini semuanya diterangkan dalam apa? Hadis. Demikian juga ma'asyiral muslimin tentang zakat. Wa zakat. Tunaikanlah zakat. Apakah kita dapatkan dalam Al-Qur'an harta-harta yang harus dizakati? Kambing, onta, Kemudian apa? Sapi. Dengan nisop nisopnya apakah disebutkan? Jika kamu punya kambing sebanyak 40, maka keluarkan zakatnya satu. Misalnya, apa ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Zakat emas, zakat perak, nisopnya apa disebutkan dalam Al-Quran? Tidak. Ya. Zakat seorang memiliki panen, ya, korma, gandum dan seterusnya. Apa ada dalam Al-Quran? Ya. nisopnya tidak, tidak ada juga tentang haji. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang perintah haji dalam Al-Qur'an. Ya. Apakah ada dalam haji itu rincian dalam Al-Qur'an serinci-rinci sebagaimana disebutkan oleh Rasul? Tidak ada. Ya. Apa yang diucapkan ketika memulai apa namanya? ihram. Nah, labbaika hajjan atau labbaika umratan. Apakah lafaz talbiyah diajarkan juga dalam Al-Qur'an? Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tidak. Ya. Bacaan ketika tawaf apakah disebutkan juga? Semuanya tidak ada. Adanya di dalam apa? Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada poin yang ketiga tadi bahwasanya Al-Quran atau hadis Nabi SAW memiliki kedudukan yang tinggi. Di antara kedudukan hadis, hadis itu adalah bayan sebagai penjelasan apa? Al-Quran. Dan bayan hadis terhadap Al-Quran ada dua yang sudah kita sebutkan tadi. Menjelaskan yang mujmal dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, bayan yang kedua, al-hadis al, mendatangkan hukum yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi di Al-Quran tidak ada sama sekali. Ya. Tidak ada dalam Al-Quran, tapi dalam hadis ada. Jadi sama sekali tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Hukum yang baru yang ada dalam apa? Hadis. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Apa contohnya? Contoh hukum yang ada dalam hadis namun tidak ada dalam Al-Quran. Contohnya, diharamkannya hewan-hewan yang apa? Yang buas, yang bertaring, ya, bercakar, ya, memangsa eh, buruannya dengan taringnya dan cakarnya. Ya. Tidak ada dalam Al-Quran haramnya apa namanya harimau, tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Kalau hanya berpegang dengan Al-Quran, silahkan kamu makan harimau. Ya. Silahkan kamu makan anjing. Silahkan kamu makan kucing. Ya. Karena tidak ada dalam apa? Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak ada larangan untuk makan kucing. Silahkan kamu makan kucing. Ya. Kalau kamu berpegang dengan apa? Al-Quran saja katanya. Karena ada hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam apa? Hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau disebutkan dalam hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya? Uh, uh, kulli dhinabin minas siba. Ya. Kulli dhinabin minas siba. Rasul SAW melarang semua hewan yang memiliki taring dari hewan-hewan buas yang memangsa dengan taringnya. Masuk di dalamnya apa tadi? Kucing, anjing masuk di dalamnya, ya, masuk juga dalamnya harimau, ya, dan seterusnya. hewan ya, hewan-hewan yang seperti ini. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. <clears throat> Seperti juga dilarangnya untuk menggabungkan seorang wanita dengan bibinya. Ya. Menggabungkan seorang wanita dengan bibinya tidak ada dalam Al-Qur'an. Yang ada dalam Al-Quran hanya larangan menggabungkan dua orang saudara menjadi istri kita. Saya menikah dengan seorang wanita, ya, kemudian menikah lagi istri yang kedua bareng ya kakaknya atau adiknya, saudara sekandung atau saudara sebapak atau saudara seibu. Hukumnya apa? Haram, dilarang dalam Al-Quran. Dalam hadis ada tambahan yang tidak ada dalam Al-Quran, yaitu dilarangnya seorang menikahi seorang wanita kemudian menggabung dengan apa? Bibitnya. Juga tidak boleh. Tidak ada dalam Al-Quran ini. Jadi hadis datang dengan hukum yang apa? Yang baru. Yang tidak ada sama sekali dalam apa? Al-Quran. Ya. Yeah. Dan juga banyak sekali contoh yang mungkin akan panjang kalau kita apa namanya sebut. Banyak contoh yang mungkin akan panjang untuk kita sebut. Ya. Yeah. Seperti contohnya yang lebih penting lagi juga masalah nama-nama Allah. Asmaul Husna. Ada nama-nama Allah yang tidak disebutkan dalam apa? Al-Qur'an. Namun disebutkan dalam apa? Hadis. Ya. Subhanallah, kalau kita buang hadis itu dan kita tidak berpegang dengan hadis itu, akan jadi apa kita? Ya. bagaimana? Hadis bagaimana? Orang ini tidak konsekuen kalau dia mengatakan saya berpegang dengan Quran saja, tidak berpegang pada hadis akan keluar dari Islam. Seperti telah disebutkan tadi, barang siapa yang meninggalkan hadis kafir dia kafir. Banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW ya, yang kemudian menjelaskan Al-Quran dan seterusnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini poin yang keberapa? Poin yang ketiga. Jadi hadis adalah bayan penjelasan bagi apa? Bagi Al-Quran. Kemudian yang keempat di antara perkara yang menunjukkan betapa besarnya dan tingginya derajat hadis Nabi SAW, kedudukan hadis dalam Islam adalah ancaman yang keras bagi orang-orang yang meninggalkan hadis, bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang-orang yang menyelisihi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. <coughs> Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-63 Allah Subhanahu wa taala berfirman fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim Demikian firman Allah dalam surah An-Nur ayat yang ke-63. Allah mengatakan fal yahdhar hendaknya berhati-hati hendaknya takut bersiap-siap orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menimpanya fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih. Disegerakan oleh Allah. Orang yang menyelisihi Rasul SAW, menyelisihi hadis-hadis Nabi SAW, diancam dengan fitnah. Ya. Imam Ahmad bin Hambal ketika menjelaskan makna fitnah atau Imam Malik mengatakan fitnah itu adalah kekufuran. Ya. Ditanamkan dalam hati itu ragu raguan terus mengantar kepada kekufuran. Ya. Fitnah yang sangat besar atau ditimpa adab yang pedih. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Saya akan bertanya sebuah pertanyaan Apakah ada dalam Al-Quran perintah untuk makan dengan tangan kanan? Jawabannya tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran. Ini sekaligus contoh bagi masalah yang keempat tadi. Ketiga, bayan. Tapi dalam hadis ada perintah untuk makan dengan tangan apa? Kanan. Yang tidak ada dalam Al-Quran. Rasul mengatakan kepada Umar ibnu Abi Salamah, Robib beliau, putra putra apa tiri beliau, anaknya Ummu Salamah. Rasul mengatakan kepada Umar, "Ya Umar atau ya Hulam, kul biyaminik wa kul mimma yalik." Atau ya Hulam, samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak muda, wahai anakku, dalam sebagian riwayat, ya bunai, demikian. Wahai anakku, ucapkan basmalah. Makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang paling dekat denganmu. Iya. Perintah makan dengan tangan kanan. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasul berjalan melewati seorang yang sedang makan dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri dia makan. Ya. Kemudian Rasul SAW mengatakan kepadanya, Ya fulan, kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Kemudian orang tadi mengatakan, Mas saya tidak bisa. Ya. Tidak bisa bagaimana wong tangan kanannya saja utuh. Ya. Beda kalau tidak punya tangan. Baru dia mengatakan tidak bisa, tangan saya lagi diperban, tangan saya lagi patah. Nah, ini baru. Sehat walafiat. Rasul mengatakan makan dengan tangan kananmu. Dia mengatakan mas tato saya tidak bisa. Kemudian Rasul mengatakan kalau demikian kamu tidak akan bisa. Langsung turun azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak bisa mengangkat tangannya. Tidak bisa mengangkat apa? Tangannya dibayar kontan seketika itu juga. Maka benarlah firman Allah ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan sebuah kisah yang masyhur di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ada seorang yang menyebutkan tentang keutamaan siwak, ya. Siwak kayu arok yang biasa digunakan untuk bersiwak. Bagaimana Rasulullah SAW mencintai siwak. Rasulullah SAW mengatakan as-siwaku madharatun lil fam mardatun lil Ya, siwak itu menyebabkan bersihnya mulut dan menjadi sebab keriduan Allah dan juga keutamaan siwak dan seterusnya. Tiba-tiba ada seorang mengatakan, "Ya bulan, kalau saya ya, siwak itu tidak saya gunakan kecuali untuk membersihkan dubur." Kemudian dimasukkan ke dalam duburnya. Nauzubillah min Coba di sini sedang menyebutkan keutamaan siwak, sedang menyebutkan bagaimana Rasul memakai siwak. Tiba-tiba ada seorang yang mengatakan, "Kalau saya siwak itu saya gunakan untuk membersihkan apa? tubuh." Nah, ya. Nauzubillah min Seorang muslim kalau mendengar seperti ini, betapa sakitnya. Ya. Karena sedang disebutkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maka orang tadi tertimpa sesuatu, perutnya besar. Ya. Seperti orang hamil seperti itu. Ya. Besar sampai pada waktunya ya di, di suatu malam atau di salah satu apa namanya hari keluar hewan dari duburnya seperti tikus. Ya. Hewan seperti tikus ya, telah mencabik-cabik isi perutnya dan merobek duburnya. Dan kisah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah Ya. Bahkan beliau mengatakan sebagian manusia sempat melihat hewan tadi. Ya. Dan anaknya, anak orang ini, ya, memukulnya sampai mati hewan ini. Ya. Dan orang yang menghina sunnah Rasul ini, hadis Rasul ini, ya, sempat hidup beberapa hari, kemudian mati dengan sebab itu. Ya. Dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan suatu hal yang susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Penghinaan yang luar biasa terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka berhati-hati wahai kaum muslimin. Hendaknya kita berhati-hati. Kalau ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita belum bisa melakukannya, ya sudah itu kita berarti kita lemah imannya, belum bisa apa namanya melakukan. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan kemudian ditambah dengan kita menghina sunnah Rasul SAW, hati-hati. Baik. Hati-hati dengan itu. Ada seorang yang dengan tulus memakai baju di atas mata kakinya. Karena sunnah Rasul SAW, hadis Rasul SAW, jelas hadis-hadisnya. Ya. Dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim, dalam yang lainnya. Ya. Ya. Kemudian ada orang yang dia tidak suka dengan itu, risih melihat seperti itu, kemudian mengatakan mas, ya, banjir mas, ya, mau ke sawah mas, dan kalimat-kalimat yang serupa, penghinaan. Ya. ya sudah, kalau memang kamu belum bisa melakukan, sudah urusan anda itu menunjukkan memang belum bisa melakukan iman yang masih apa? lemah. Tapi jangan kemudian ketidakmampuan dan kelemahan iman ini ditambah lagi dengan apa? penghinaan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama saja dengan sedang melihat Rasul SAW lewat karena Rasul seperti itu pakaiannya. Ya, di atas mata kaki, kemudian kita mengatakan ya Rasulullah, apa ini sedang banjir ya Rasulullah? Ya. ya. Sama saja dengan itu, ya kan? Ya. Coba diperhatikan. Ya. Wabillahi taufik. Masalah kita belum bisa melakukannya. Ya sama dengan yang lainnya sesungguhnya. Betul salat duha adalah apa namanya? Ya, sunnah. Orang tidak melakukan tidak apa? Tidak berdosa. Kalau kita belum bisa melakukan, ya sudah itu urusan kita. Kita memang belum bisa sempurna dan masih banyak kekurangan. Jangan menghina orang-orang yang melakukan ibadah salat sunnah duha misalnya. Ya. Baik. Ada di banyak sekolah-sekolah dan seterusnya, ya. Ya, orang yang mulai ada semangat atau di kampus-kampus mungkin orang mulai semangat melaksanakan sunnah waktu istirahat datang ke masjid untuk sholat duha alhamdulillah tanda-tanda kebaikan tapi ada orang yang menghina ya, apa yang dilakukan itu misalnya ini harus berhati-hati maka ini juga menunjukkan betapa tingginya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Tayyib, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengancam setiap yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kedudukan sunnah, namun cukup empat hal ini sebagai penjelasan tentang betapa tingginya kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Hadis Nabi adalah wahyu Allah. Ya. Hadis Nabi ya adalah apa namanya? penjelas dari Al-Qur'an. Ya. Kemudian juga hadis Nabi Allah bela siapa yang menghinakannya maka dia akan apa? di eh, hukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dari keutamaan apa hadis Nabi atau manzilah kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebagai penutup kita wasiatkan kepada diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin untuk perhatikan ya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita membaca Al-Quran, kita juga mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah para ulama ya telah menulis kitab-kitab hadis untuk kita baca. Ya. Dan di antara mereka ada yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja. Ini yang kita baca karena kita mungkin belum memiliki perangkat untuk apa namanya membedakan mana yang sahih mana yang baif. Dan juga kita melihat ucapan para ulama untuk membedakan mana yang sahih dan mana yang baif. Ini pembahasan khusus untuk mengetahui tentang sejarah hadis dan seterusnya. Iya. Dan ada buku yang bagus untuk kita baca bersama-sama untuk panjenengan kaum muslimin apa namanya membacanya dan sayang kalau tidak memiliki buku ini. Ya. Seperti kita Riyadhus Salihin kita Riyadhus Salihin yang dikarang atau disusun oleh Al-Imam nawawi rahimahullah, salah seorang ulama Syafi'iyah. Menulis kitab ini Riyadhus Salihin dan hampir semua kaum muslimin mengenal kitab ini, ya, terutama apa namanya orang-orang yang belajar hadis dan seterusnya. Dan buku Riyadhus Salihin bertebaran di toko-toko buku, toko-toko kitab. Dan juga buku ini sudah banyak diterjemahkan di negara kita ini. Berbagai macam penerbit dan seterusnya. Ya, saya sendiri punya buku Riyadhus Salihin terjemahan dibeli oleh orang tua saya dan bertulis di situ bertanggal tahun tahun 1977. Ya. Jadi sudah lama ini buku. Nah, sebelumnya sudah ada. Ya, artinya e, buku ini cukup untuk e, sebagai langkah awal bagi kaum muslimin. Beli buku tadi yang sudah ada terjemahnya. Baca sehari satu hadis, dua hadis bersama dengan istri, bersama dengan anak. Ya. Ya dan seterusnya atau dibaca di masjid bainal maghrib wal isya. Ya, kalau tidak ada yang memiliki kemampuan untuk baca bersama-sama hadis tadi insya Allah ada faedah-faedah kalau ada yang tidak difahami ditanyakan pada seorang yang berilmu sebagaimana disabdakan oleh atau firmankan Allah Subhanahu wa taala fasadu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir para ulama jika kalian tidak tahu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mengagungkan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mempelajari Al-Qur'an beserta dengan hadis dan melaksanakan sabda Rasul Shallallahu alaihi wasallam aku meninggalkan bagi kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya kalian tidak akan sesat selama-lamanya yaitu kitab Allah Al-Qur'an wa sunnati dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebih yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat dan kita akan baca beberapa pertanyaan. Mohon penjelasan apa perbedaan antara hadis mauquf dan asar sahabat? Sama saja. Hadis mauquf adalah ucapan atau perbuatan yang disandarkan kepada sahabat. Kalau tadi ucapan perbuatan ya disandarkan kepada siapa? Rasul itu namanya hadis atau hadis marfu. Adapun yang disandarkan pada sahabat, misalnya ucapan Abu Bakar As-Siddiq, ucapan Umar, ucapan Utsman, ucapan Ali bin Abi Thalib, maka ini namanya hadis maukuf atau asar sahabat sama saja. Ya. Dan ini juga penting ma'asyiral muslimin. Ini kita juga sekali sekaligus kita tambahkan di sini. Asar sahabat atau hadis-hadis maukuf juga sangat penting untuk kita pelajari. Di samping juga kita mempelajari hadis-hadis apa? Nabi. Kenapa? Karena para sahabat adalah orang-orang yang paling faham terhadap ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang paling faham terhadap Al-Qur'an. Sehingga yang membedakan antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah, ahlu sunnah wal jamaah mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga apa namanya? hadis Nabi dan juga apa? pemahaman para sahabat Bukankah Rasul bersabda seperti telah kita sebutkan tadi, di akhir zaman akan banyak fitnah, akan banyak perselisihan. Kemudian Rasul mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin. Ya. Pentingnya untuk kita kembali juga kepada ucapan-ucapan para sahabat. Dan di antara buku atau kitab yang mengumpulkan ucapan-ucapan para sahabat, ya, juga keputusan-keputusan para sahabat dalam menghadapi masalah-masalah dan seterusnya. Ada kitab yang sangat besar ditulis oleh Al-Imam Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani rahimahullah. Beliau memiliki kitab dengan judul Al-Musannaf. Ya, dicetak dalam 14 jilid buku ini, ya. Berisi hadis-hadis sahabat Mauquf. Ya, di samping juga ada hadis marfu. Juga Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah juga memiliki kitab Al-Musannaf. Ya dan betapa butuhnya kita apa namanya e, melihat ucapan-ucapan para sahabat. Dan kalau kita melihat kitab-kitab tafsir seperti tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah atau kitab-kitab tafsir yang lain sering mereka menukilkan ucapan para sahabat. Ya, ketika menafsirkan ayat. Qala Ibnu Abbas berkata Ibnu Abbas tentang ayat ini. Ya. Qala fulan, qala fulan dari sahabat Nabi. Ini menunjukkan pentingnya juga untuk kita mempelajari apa? E, hadis-hadis mauquf. Wallahu a'lam. Iya. Terkadang datang di rumah saya serombongan orang dari jamaah tabligh. Saya bingung, Apakah mempersilahkan dan menghormati mereka sebagai tamu atau bagaimana? Karena pengetahuan saya tentang salahnya jamaah tablik membuat saya tidak bisa bersikap ramah ketika mereka datang ke rumah. Bagaimana seharusnya bersikap terhadap mereka? Mengingat mereka juga berusaha mengamalkan sunnah Nabi. Mengingat mereka juga berusaha mengamalkan apa? Sunnah Nabi. Ya. Taib. Ini pentingnya juga untuk kita sebutkan tadi. Apa makna sunnah tadi? Ada berapa makna? Ada empat makna. Ya. Baik. Yang dimaksudkan oleh penanya sunnah dengan makna apa ini kira-kira? Jadi jamaah tablik juga berusaha mengamalkan sunnah Nabi. Ya. Sunnah yang sifatnya mungkin apa? Mustahab ya atau hadis eh, mustahab. lah. Ya. Tapi kalau kita lihat sunnah dengan makna apa? Yang lebih luas, betapa banyak jamaah atau tablik mereka meninggalkan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menyelisihi, termasuk dalam masalah-masalah yang pokok, dalam masalah akidah, ya. dalam masalah akidah. Banyak kerusakan-kerusakan mereka dalam masalah akidah, ya. banyak kerusakan-kerusakan mereka, ya, dalam masalah-masalah usul, masalah-masalah pokok, ya. ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah, jamaah tabligh adalah jamaah yang menyimpang dari jalan ahlus sunnah wal jamaah. Ya menyimpang dari jalan ahlu sunnah wal jamaah ya Taib. di antara penyimpangan mereka ma'asirul muslimin rahimah rahimakumullah ya. akidah mereka dibangun di atas akidah sufiyah akidah apa sufiyah mengandung banyak kesyirikan bahkan pendirinya Muhammad Ilyas mengatakan dengan tegas bahwasanya atau tabligh dibangun di atas beberapa torikoh sufiyah Torikoh jistiyah syahrawardiyah ya qadiriyah dan seterusnya Ya. Dibangun di atas apa? Madhab yang sesat. Ya. Taib. Betul mereka mengamalkan apa? Sebagian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan yang lebih besar. Ya. Oleh karena itu, maasirul muslimin, rahimani rahimakumullah di sini uh, ada nasihat bagi mereka yang memiliki ilmu dan memiliki kekuatan untuk berikan nasihat kepada mereka. Ya. Maka nasihati mereka. Ya. Namun bagi kita yang tidak memiliki apa namanya? ilmu, ya. Memiliki kekhawatiran masuknya subhat kepada diri kita. Hendaknya kita tidak duduk dengan ahlul bidah. Ya. Tidak duduk dengan ahlul bidah. Karena bahayanya kita duduk dengan ahlul bidah, apalagi ahlul bidah tadi orang yang suka jidal, yang suka namanya berdebat, ya. berusaha agar orang ikut kepadanya, mempengaruhi orang lain, ya, ini berbahaya. Ya. Yang seperti ini berbahaya. Kata sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, satu ahli bidah ya mumridatun lil qulub." Ya mumridatun lil qulub. Duduk dengan ahli bidah mumridatun lil qulub, menyebabkan hati ini apa? sakit. Ya, menyebabkan hati ini sakit. Ya. Maka berhati hati Sampaikan nasihat kepada mereka kalau memang kita bisa memberikan nasihat. Namun seandainya ternyata duduk mereka ini adalah untuk apa namanya? Untuk mempengaruhi ya untuk menyampaikan apa namanya subhat dan kita sendiri juga tidak merasa aman maka merupakan hak bagi tuan rumah untuk tidak menerima tamu bukan suatu hal yang harus ya ada orang ketuk pintu kita tahu dia membahayakan menyebarkan fitnah menyebarkan subhat ya boleh kita katakan saya sedang sibuk saya ya, dan seterusnya namun ketahuilah mereka juga punya hak untuk diberi nasihat Seandainya seorang memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat, berikan nasihat. Ya, namun jika tidak, hendaknya dia lebih mengutamakan untuk menjaga dirinya dan menyelamatkan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara yang mereka eh, atau penyimpangan mereka jamaah atau tabligh, mereka adalah orang-orang yang tidak melihat adanya jihad fisabilillah. Ya, jihad dengan makna perang, tidak. Kalau kita melihat sejarah berdirinya jamaah tabligh, jamaah tabligh ini tidak lepas dari apa namanya orang-orang Inggris ketika mereka menjajah India dan seterusnya ya, ya untuk dan agar melicinkan usaha mereka menjajah India maka mereka berupaya untuk apa namanya mendirikan e, dan menyuburkan Jamaatul Tabligh ini ya karena diantara apa namanya e, ajarannya adalah ini tidak ada jihad di persis seperti Ahmadiyah dari sisi ini masalah jihad Ahmadiyah tidak tidak menganggap adanya jihad, bahkan memberikan loyalitas kepada pemerintah apa? Inggris. Ya. Bahkan mereka mengatakan Mirza Ghulam Ahmad mendapatkan wahyu dari Allah dengan bahasa apa namanya? Inggris. Ini luar biasa. Ya. Baik. Tidak ada jihad fisabilillah. Dan mereka membuat amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti khuruj. Mereka anggap ini sebagai jihad. Khuruj tiga hari, ya. Khuruj tujuh hari, khuruj empat puluh hari, ya. Ya, pergi kemana-mana ya, ke ITB India apa IPB ya Pakistan dan Bangladesh ya. IPB nah. India Pakistan dan apa Bangladesh ya harta habis untuk itu tidak pergi haji ya. tapi untuk itu dan memiliki meyakini memiliki keutamaan huruf dalam keadaan meninggalkan apa keluarganya istrinya dan seterusnya apakah yang seperti ini ada dalam Islam ya. tidak ada ya, kalau kita mempersilahkan mereka ya kita mendengarkan mereka, mendengarkan syubhat mereka, nah, berbahaya yang seperti ini. Wallahu a'lam. Pertanyaan. Apakah menyelisihi al-hadis dalam perkara sepele? Misal makan tidak dengan tangan kanan, berpakaian tidak seperti Rasul karena tuntutan pekerjaan dan lain-lain disebut kafir, wah ngeri sekali ini. Iya. Tidak, eh, Ya. Tapi ini dirinci, pembahasannya dirinci. Saya akan luruskan dulu pertanyaan ini. Coba perhatikan pertanyaan ini. Apakah menyelisihi al-hadis dalam perkara sepele? Nah ini. Ketahuilah tidak ada perkara yang sepele dalam apa namanya? hadis Nabi. Tidak ada. Sekali lagi, tidak ada perkara yang sepele dalam hadis Nabi. Kenapa? Karena hadis Nabi itu wahyu dari Allah. Kalau wahyu dari Allah berarti tidak sepele. Ini penting. Ya. Ini harus diluruskan. Tidak ada yang sepele dalam hadis Nabi. Karena semuanya adalah wahyu dari Allah. Ya. ya. Coba kalau misalnya seorang raja atau seorang presiden ya, memerintahkan kepada bawahannya besok pakai baju batik misalnya. Iya. Ah, sepele, hanya baju batik saja lah. Ya. Saya mau pakai kaos oblong. Ya. Datang. Ya. Ketika ditanya kenapa, sepele ini. Ya. Sepele kan urusan baju, kaos oblong, kaos oblong saya lebih mahal daripada baju batik itu. Nah, ya. nah apa yang terjadi? Kamu menganggap sepele perintah Pak Presiden pecah, iya. Ini ucapan presiden Nah ini ucapan Rasul SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wallahi tidak ada sesuatu yang sepele. Ya. Sepertinya sepele dalam pandangan manusia. Tidak boleh menganggap seperti itu. Coba kita lihat masyarakat muslimin. Disunahkan seorang masuk ke dalam WC untuk mengucapkan Bismillah. Bismillah. Ah sepele hanya Bismillah, hanya sunnah saja. Coba kita lihat apa pahala dan keutamaan seorang mengucapkan bismillah ketika masuk ke dalam WC. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan yang maknanya sesungguhnya yang menjadi penutup aurat Bani Adam dengan pandangan Bani dengan pandangan jin adalah seorang mengucapkan bismillah. Kalau seorang mengucapkan bismillah ketika masuk dalam WC akan ditutup pandangan jin, syaitan dari auratnya. Apakah sepele ini? Ah, padahal hanya mengucapkan bismillah. Tidak ada yang sepele. Walaupun ini sunnah, tidak wajib, tidak ada e, atau misalnya tidak tidak mencapai hukum wajib, namun pahalanya luar biasa. Keutamanya demikian besar. Seorang mengucapkan bismillah, ya, besar sekali. Seorang laki-laki mendatangi istrinya al-jima, mengucapkan bismillah. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Sepertinya sepele. Ini dengan bahasa yang seperti ini. Kita tidak mengatakan sepele. Ya. Tapi luar biasa. Rasul mengatakan seandainya dari hubungan suami istri ini dilahirkan seorang anak, maka Allah akan selamatkan anak ini dari gangguan syaitan. Subhanallah. Seumur hidupnya. Apakah ini sepele? Ya. Makan dengan tangan kanan, ah sepele, tangan kiri saja nah. Ya. Ya. Baik. Tidak bisa seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, La ta'kulu bishimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Karena syaitan itu makan dengan tangan apa? Kiri. Jadi mengandung unsur penyerupaan dengan syaitan. Ya. Bisa menjadi sebab dicabutnya barokah. Luar biasa, makanan enak tapi tidak dibarokai oleh Allah, apa jadinya kita? Walaupun hanya nasi, ya lauk garam, garam pun garam krosok, ya kan? Ya. Makan dengan tangan kanan, Bismillah, ya mensyukuri nikmat Allah. Jadi kebaikan bagi kita. Ya. Namun makan dengan tangan kita dan seterusnya. Ya. Taib. Ini yang perlu di apa namanya diluruskan. Tidak ada yang sepele dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pertanyaan, apakah kalau kita meninggalkan itu kemudian dikatakan kafir? Ya tidak. Kalau dia tetap masih menghormati hadis Nabi SAW, ya dia hanya dia belum mampu dan seterusnya. Dan dia tidak mengolok-olok, tidak mengejek-ejek, ya. Karena kalau mengejek-ejek Al-Quran, mengejek hadis, mengejek Nabi Muhammad SAW, ini bisa kufur. Ya tentunya dengan syarat-syaratnya tidak sembarang kita menilai seorang kufur tidak sembarang ya jadi tidak demikian ya namun kita katakan orang ini ya belum bisa melaksanakan apa namanya sunnah Rasul SAW seorang yang mungkin jahil seorang yang mungkin masih belum apa namanya ya melihat betapa pentingnya untuk melaksanakan sunnah-sunnah tersebut ya yu'allam orang yang seperti ini diajar diajarkan kepadanya disadarkan Mudah-mudahan dengan itu seorang akan mendapatkan apa? Kebaikan. Iya. Baik. <clears throat> Wabillahi taufik. Subhanallah. Mudah-mudahan ini pertanyaan bukan sesungguhnya. Ya. Tapi kalau sesungguhnya ini hal yang apa namanya menyedihkan nih ikhwan. Ada seorang anak memberikan amanah kepada ibunya untuk memberikan uh, baju kepada saudara-saudara ibu, yakni bule-bulenya. Tapi ketika ibunya melihat baju-baju tadi tidak disampaikan kepada bule-bulenya karena sang ibu suka dengan baju-baju tersebut. Ya. Maka dipakailah oleh sang ibu. Ya. Ternyata ketika anak itu tahu ibunya memakai baju yang seharusnya dikasihkan, anaknya marah-marah sampai membuat ibunya sakit hati dan jatuh sakit. Luar biasa Ya. Dari peristiwa tersebut apa yang dinasihatkan kepada anak tersebut? Ya. Ikhwan fiddin Rahimahin rahimakumullah Eh, ini hal yang sangat menyedihkan. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ya. Betapa besar hak seorang ibu. Ya. ya. Jangankan marah-marah. Ya. Kalimat uf saja tidak boleh. Ya. Baik. Fala takulahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kalian ucapkan kepadanya uf. Tidak boleh. Ya subhanallah ketika kita misalnya menitipkan baju ini kepadanya, kepada sang ibu. Kemudian tiba-tiba ibu itu apa namanya? Suka dan memakainya. Ini seharusnya ada pertanyaan pada diri kita. Apa saya selama ini tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk ibu? Sampai kita tidak tahu kesukaan ibu kita? Ya. Baik. Betapa senangnya ketika kita mendapatkan sang ibu atau melihatkan ibu memakai baju yang kita tadi beli. Sudah, tidak masalah. Kita carikan lagi, beli lagi, kita berikan kepada bule. Ya. Jangan kemudian marah ketika melihat sang ibu apa namanya, ya memakai baju yang dititipkan kepadanya. Ikhwan, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kewajiban orang ini yang pertama bertobat kepada Allah. Wajib bertobat kepada Allah karena dia telah terjatuh pada kabair, dosa besar. Sangat besar doanya, dosa ini. Ya. Biru walidain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan derajatnya sesudah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan wa la bihi syai'a wa bil ihsana. Dan sembahlah kalian Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mensekutukan Allah. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Yakni hak kedua orang tua ini besar sekali sesudah hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Luar biasa wajib bertobat kepada Allah. Bahkan jihad fisabilillah lebih rendah, yakni di bawah biru walidain. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayul amali afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal?" Kata Rasul, "As-salatu ala as-salatu ala waqtiha." Amalan yang paling afdal adalah salat pada waktunya. Suma ayu ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasul SAW, ya, Rasul mengatakan apa namanya? Summa birul walidain. Birul walidain. Summa ayyu apalagi ya Rasulullah? Rasul mengatakan al jihadu fi sabilillah. Baru jihad fi sabilillah. Maka kewajiban yang pertama adalah bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, segera minta maaf kepada sang ibu. Minta maaf yang setulus-tulusnya dan berjanjilah kepada sang ibu tidak akan mengulangi lagi. Ya dan orang tua akan senang dan berbahagia ketika sang anak itu apa namanya ya mencium keningnya ya meminta maaf kepadanya ya, dan akan maafkan sang ibu itu ya. walaupun akan terus teringat wallahi orang tua kadang selalu teringat ini maka hati-hati jangan sampai terulang lagi ya baik minta maaf kepada kedua orang tua kemudian yang ketiga segera tutup perbuatan-perbuatan tadi dengan membuat orang tua senang Bagaimana orang tua bisa senang? Bisa tertawa setelah menangisnya. Ya. Jaga ketika dia sehat, tunggu dia. Perhat, berikan perhatian kepada dia. Ya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima tobat hamba-hambanya. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini yang terkait dengan apa namanya? Eh, apa yang seharusnya dilakukan untuk orang ini, ya. Dan ketahuilah doa orang tua mustajab ya seandainya orang tua ini kita bolimi mendoakan kejelekan ya bisa jadi menjadi sebab kejelekan bagi kita tidakkah kita ingat bagaimana kisah Jurej seorang ahli ibadah dari Bani Israel ahli ibadah namun ketika dia sedang sholat ibunya memanggil sedang sholat padahal tapi dia tidak apa namanya tidak memenuhi panggilan ibunya marah sang ibu mendoakan kejelekan dan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana jika kemudian sang ibu yang sedang marah dan sakit ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kejelekan untuk sang anak? Ya, bisa menjadi sebab dicabutnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, maka bersegeralah untuk melakukan beberapa hal yang telah kita sebutkan tadi. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan tobat kepada kita semuanya. Hmm. Alhamdulillah. Berapa lama Rasul berdagang? Berapa lama Rasul berdagang? Allahu a'lam. Ya. Taib. Yang jelas Rasul berdagang sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ya. Belum diangkat menjadi Rasul. Beliau menikah pada umur yang ke-25. Ya. Dan sebelum menikah dengan Khadijah beliau sudah berdagang. Ya. Yang jelas beliau memiliki amalan, pekerjaan yang dilakukan oleh semua nabi dan rasul itu mengembalakan kambing. Rasul pernah bersabda, tidaklah seorang nabi diutus kecuali pernah mengembalakan kambing. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Iya, saya pernah mengembalakan kambing waktu itu dahulu di Makkah. Ya, untuk mengambil beberapa upah dari orang-orang yang saya gembalakan kambingnya. Adapun berdagang, Rasul juga pernah berdagang. Ya, mendagangkan hartanya apa namanya? Eh, Khadijah sampai kemudian menikah. Ya. Dan Khadijah adalah termasuk sebaik-baik wanita pembantu Rasul SAW, ya, dan seterusnya. Dari beliau pula anak-anak beliau, anak-anak Rasul SAW. Keenam anak Rasul atau ya, ya enam anak Rasul dari Khadijah dan satu dari siapa? Maria. Ya, enam anak Rasul dari Khadijah radhiyallahu taala anha sampai wafatnya Khadijah. Setelah itu Rasul hijrah ya ke Madinah. Nah. Taib. E, sehingga saya tidak tahu berapa lama berdagang ya. Yang jelas beliau berdagang sejak beliau sebelum menikah dengan Khadijah. Kemudian setelah itu menikah dengan Khadijah ya, selama dengan Khadijah nah, sampai wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Allahu a'lam. Rasul lebih lama hidup berkecukupan, kaya atau lebih hidup berkekurangan. Rasul lebih banyak mendapatkan musibah. Ya. Baik, daripada ya, apa namanya? Nah, musibah Rasul SAW lebih banyak. Rasul mengatakan asyaddun nasi bala al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal. Ya yang paling banyak mendapatkan musibah, cobaan, ujian adalah para nabi. Para nabi dan rasul, kemudian orang sesudahnya, kemudian orang sesudahnya. Disebutkan oleh Rasul SAW, pernah dalam satu bulan tidak menyala kompor Rasul SAW, tidak ada api. Yang kami makan hanya apa namanya? Hanya air putih dan juga apa? Korma. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini mungkin beberapa yang bisa kita jawab ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Mohon maaf jika eh, banyak pertanyaan yang mungkin saya belum bisa menjawabnya bisa ditanyakan pada majelis-majelis yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat.